Dari sahabat Muhammad Usdianto dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Apakah pantas jika seorang ustadz selalu membahas tentang materi seks? Betul, Tentang? Materi seks. Saya tahu itu memang perlu membahas materi tersebut. Namun bagi saya terasa aneh jika setiap kajian beliau selalu membahas materi tersebut bukan dengan bahasa yang sopan, namun bahasa yang kurang pantas dengar pelajar seperti kami. Bahkan dari kami SMA tertawa kerana bahasa yang diucapkan itu. Mohon Buya pencerahannya, apakah yang harus saya lakukan dan apakah saya salah jika mencelanya? Itu saja Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran mengajarkan dengan bahasa indah. Bashiruhunna dalam Al-Quran. Bashiruhunna mubahasyarah. Bukan jami'uhunna. Bukan, bukan. Jadi dengan istilah, dengan kalimat-kalimat. Kalimat yang yang orang faham, tapi tidak kalimat yang terang-terangan begitu. Ini disyaratkan. Sampai Nabi dengan bahasa idza jalasa rajulu ala arba'in kalau seorang laki-laki duduk di antara perempat-empat nah fa ajhadahu falyaghtasil waqad wajaba lahu hutu oh, falyaghtasil aw oh, maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada seorang laki-laki duduk di perempatan di empat maka di di segi empat ada arba itu empat ada empat maka hendaknya sudah wajib mandi ini maksudnya faham jadi mohon maaf kalau perempuan telah ada tangan, tangan, kaki, kaki empat begitu. Jadi gak langsung bahasa-bahasa. Tapi orang paham. Ya, Ustadz pun demikian. Memang pembahasan seks ini kadang harus di, di, diajarkan. Kadang-kadang masalah ada beberapa hal, tapi bukan untuk mengundang tawa. Bahkan kalau kita ingin membicarakan hal yang demikian, hendaknya diangkat wibawa majelis itu supaya tidak membawa orang pada ter, tertawa. Disebutkan tentang mohon maaf alat ini laki perempuan disebutkan dalam fikih dan harus dijelaskan apalagi pembahasan head dan sebagainya apalagi bahkan masalah keluar mandi dan sebagainya itu perlu diangkat banyak majlis jangan dijadikan bahan guyonan kalau bahan guyonan Masya Allah itu rendah menjadi majlis itu majlis rendah sehingga anak SMA pun tertawa menjadikan eh majlis corok nah, jadi membicarakan hal tersebut jika memang dibutuhkan dan pada waktunya adalah diperkenankan agar tapi tetap hendaknya wibawa majlis adalah tetap dijaga dan jika orang sudah faham dengan satu kalimat tidak usah ditambah dua kalimat jika sudah faham dengan isyarat tidak usah pakai terang-terangan bahkan kadang-kadang memang ustadznya ustadz jorok sak gaya-gayanya tuh sak sak ditirukan suara-suara segala macam ini memang nasib buruk punya guru begitu nah ini nasib buruk muridnya punya guru begitu nih. ini nasib buruk akhlaknya tidak ada bagaimana kalau gurunya tidak berakhlak ya akhlak nomor satu jadi kalau memang dan pembahasan masalah itu sangat penting sebab ada ini juga jarang dibahas di majelis mungkin karena dianggap ini ya saru atau apa bahasa Jawa saru atau kurang sopan dan sebagainya padahal itu harus dibahas akan tapi tetap mohon wibawa majelis tetap diangkat jangan malah jadi bahan tertawaan di majelis ini ini ini perlu jadi diperlukan bicarakan masalah hal tersebut karena ini masalah prinsip penting itu dalam urusan suami istri penting, bahkan banyak kegagalan gara-gara gagal di dalam memahami masalah ini. Tapi mohon di saat membahas masalah ini, diangkat di bawah majlis, sehingga majelis tidak terkotori dengan kalimat-kalimat kotor atau direndahkan oleh orang, gara-gara ustadznya berbicara dengan tidak terhormat. Allah alam bisawab.